ditetapkan bahwa di neraka jahanamlah tempat kembalinya orang-orang yang sombong Wa yunajjillahu dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bima fazatihim dengan kemenangan mereka. La yamassuhu musu mereka tidak akan kesentuh kejelekan, tidak akan tersentuh api neraka, walahum yahzanun mereka tidak akan merasa sedih. kembali wa umal kiamat dan pada hari kiamat. Hari kiamat hmm, kata kiamat di dalam Al-Qur'an digunakan untuk memberi nama hari kehancuran. Hari kehancuran alam semesta atau hari habisnya ajal di dunia disebut hari kiamat. Digunakan juga untuk memberi nama kebangkitan hari kebangkitan adalah hari kiamat dan digunakan juga untuk menyebut perjalanan di hari kiamat mulai dibangkitkan sampai sebelum masuk surga atau masuk neraka itu juga pada hari kiamat dan e, juga digunakan untuk menyebut kehidupan surga dan neraka. Nah, semua itu disebut dengan hari kiamat. Pada hari kiamat, tarol ladzina kadzabu 'ala Allah. Kamu akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah Swt. Yang di dunia ini mendustakan Allah. Mendustakan Allah maksudnya apa? Maksudnya tidak beriman bahwa Allah itu ada Nah itu berarti mendustakan Allah Apa ada orang yang tidak beriman bahwa Allah itu ada Tidak percaya bahwa Allah itu ada Ada tapi sangat sedikit Sangat sedikit Yang dikenal dengan ad dahriya Zaman dulu Zaman sebelum Islam datang dikenal dengan Dahriya apa? Yaitu orang yang berkepercayaan Alam ini adalah ada Karena jalannya waktu. Bukan karena ada yang menciptakan, ya tapi semua ini berjalan karena jalannya waktu. Hmm, disebut dengan baharia. Gitu. Dan ada eh, yang berkepercayaan itu penciptanya alam semesta ini adalah malam dan siang. alam dan saya itulah yang menciptakan semua yang ada ini. Tapi itu sangat sedikit yang berpemahaman seperti itu. Dan ada yang berpemahaman tidak ada penciptanya tadi itu. Dan orang komunis tidak berkepercayaan tentang adanya Tuhan. Ya. Nah, maka mereka itu orang yang mendustakan Allah SWT Yang kedua orang yang mendustakan Allah adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Bertuhankan Allah juga bertuhankan selain Allah. Nah, itu juga orang itu mendustakan Allah. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak percaya, dia bahkan percaya ada selain Allah sebagai Tuhan. Nah, dan ini juga sedikit. Seandainya orang itu disadarkan, gampang sadar bahwa Tuhan itu hanya Allah. Sampai orang kafir Quraisy dan orang kafir di eh, zaman dulu secara umum berkeyakinan Tuhan itu adalah Allah. Kenapa? Karena belum dicekokin dengan Eh, kebudayaan-kebudayaan yang tersesat sehingga akal akal itu masih normal fitro itu masih normal nah yang seperti itu maka berkeyakinan Tuhan itu hanya Allah nah karena itu orang kafir tatkala ditanya siapa Tuhan langit dan bumi dan segala isinya mereka menjawab Allah. Nah, itu lalu Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta, pengatur dan penguasa. Lah kalau orang itu faham yang dimaksud Tuhan adalah pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, maka sudah otomatis ya sudah otomatis meyakini bahwa kalau gitu ya hanya Allah. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan, yang bisa mengatur dan menguasai alam semesta ini. Nah, kalau orang itu faham makna Tuhan, maka sudah langsung banyak yang terkoreksi yang menuhankan Yesus. Nanti akan sadar sendiri, mana mungkin Yesus itu pencipta langit. Ya tidak mungkin lah. Mana mungkin mengatur jalannya matahari dia, ya, ya tidak mungkin lah. Gitu. Nah, padahal Tuhan itu adalah pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Nah, jadi itu. Dan bahkan semua agama nanti terkoreksi. Gitu akan sadar sendiri pemeluknya seandainya mereka betul-betul difahamkan Tuhan itu apa. Nah, kalian berkepercayaan Tuhan itu apa? Oh ada yang nggak berkepercayaan Tuhan nih. Kepercayaannya adalah dewa. Dewa. Dewa itu apa maksudnya? Dan kenapa kok disembah? Nah jadi itu. Karena itu harus diajarkan. Gitu Nah kalau nanti dewa itu nama lainnya Tuhan, berarti bedanya hanya bahasa. Yang penting maknanya dewa itu adalah pencipta alam semesta. Kalau gitu pasti tidak akan beda. Beda hanya lafat saja. Tapi karena mereka itu tidak diajarin ya, bahkan dicekokin dengan kebodohan dan kesesatan akalnya nggak diajak untuk memahami masalah akhirnya pengikutnya itu kayak kebu ikut saja nah jadi itu nah jadi orang yang mendustakan Allah adalah orang yang tidak percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan yang ketiga orang yang mendustakan Allah adalah orang yang tidak beriman atau tidak percaya bahwa satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah. Kalau dia berpemahaman beribadah pada selain Allah, tidak apa-apa, itu berarti mendustakan Allah. Mendustakan mana? Ibadah itu hanya hak Allah tapi didustakan. Tidak dipercayai. Bahkan membenarkan ibadah pada selain Allah. Itu sesungguhnya mendustakan Allah. Nah, jadi itu. Karena itu orang yang menyekutukan Allah sesungguhnya mereka itu mendustakan mendustakan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan semua yang ada, yang mengatur semua yang ada. Lah, kamu mengapa beribadah kok kepada selain Allah? Supaya panennya bagus. Yang mengatur panen itu hanya Allah. Kenapa kamu beribadah pada selain Allah. Supaya dagangnya lancar, untung, yang mengatur rezeki orang itu Allah. Kenapa kok minta-minta pada selain Allah? Supaya sembuh yang membuat sakit sebagai ujian, yang membuat sehat sebagai rahmat itu Allah. kenapa kok minta-minta pada selain Allah? Sesungguhnya berdoa pada selain Allah, ibadah pada selain Allah itu mendustakan sesembahan kepada Allah SWT. Nah, dan yang keempat yang tergolong mendustakan Allah adalah mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini lebih umum. Bagaimana mendustakan nama-nama dan sifat-sifat Allah? Itu. Nah, Allah itu satu-satunya yang maha mengetahui yang gaib. Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit maupun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Kalau ada orang yang berkepercayaan si A itu punya indera keenam, apa maksudnya? Maksudnya bisa melihat yang goib Itu berarti mendustakan Allah Mendustakan bahwa Allah satu-satunya yang mengetahui yang goib Nah itu juga itu, eh, masuk dalam mendustakan Allah nah, Dan sifat Allah itu semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sifatnya itu sifatnya kalau itu sudah difahami dipercayai maka masuk semuanya masuk semua semua kesyirikan bentuk apapun itu pasti mengandung makna mendustakan Allah SWT nah di sini wa yaumal qiyamati tarul ladzina kadzabu 'ala Allah dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang yang mendustakan Allah wujuhuhum muswadda wajah mereka itu hitam kosong kenapa kosong tempatnya di neraka jahanam dibakar kayak begitu bagaimana tidak kosong hmm. alaisa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin bukankah di neraka jahanam tempat kembali orang-orang yang sombong wa yunajjillahu alladhina taqaw adapun orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah orang yang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah takwa itu terbentuk dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan wah orang itu betul-betul bertakwa apa maksudnya semua perintah Allah dijalankan dengan benar semua larangannya ditinggal. Nah, akhirnya bertakwa. Orang yang bertakwa itu nah, bukan berarti punya hak surga. Tapi surga itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan pada orang yang takwa. Jadi kalau dia itu bertakwa diberi oleh Allah kenikmatan surga. Nah, karena itu di sini bahasa bahasanya wa yunajjillahu alladzina taqau dan Allah menyelamatkan orang-orang yang takwa. Lo sudah takwa masih butuh diselamatkan. Lo iya. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia di dunia ini ketakwaannya sempurna, seandainya sempurna dan tidak ada yang sempurna, seandainya sempurna dan tidak salah sedikit pun itu wallahu alam gampangnya ngomong itu impas. Impas itu ya udah kalau gitu sudah pas. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu sangat banyak. Kalau kamu bisa menjalankan kewajibanmu dengan sempurna, maka berarti sudah pas. Gampangnya begitu. Nah, contoh. Contoh. Kalau orang itu punya hutang atau pinjam barang, misalnya si A sama si B bertetangga si A pinjam atau hutang barang kepada B. Dia punya kewajiban. Kenapa? Karena yang ia pakai itu barangnya si B. Dia punya kewajiban mengembal. Kalau kalau dikembalikan dengan sempurna, ya sudah pas. Kan tidak? Pas. Nah jadi itu. Nah seandainya manusia di dunia ini melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sempurna dan tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Jadi semua punya kekurangan. Rasul, Rasul di hadapan Allah punya kekurangan. Apalagi yang bukan Rasul. Nah, Rasul dikatakan sempurna itu dalam tingkatan makhluk atau tingkatan manusia wah sempurna sudah untuk tingkatan manusia tidak ada kekurangannya nah jadi seperti itu nah buktinya apa buktinya Rasul itu terus diperintah untuk meningkatkan ketakwaannya menunjukkan bahwa di hadapan Allah masih masih kurang gitu. Nah, meskipun begitu, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, oh orang itu menjalankan kewajiban. Oh, orang itu dilarang meninggalkan larangan. Oh, orang itu salah terus menyadari, minta ampun. Oh, dia ngajarin anaknya, akhirnya anaknya memohonkan ampun kesalahan-kesalahannya. Oh iya bertetangga dengan orang yang baik Akhirnya orang yang baik memohonkan ampun kepadanya karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, akhirnya kebaikan-kebaikan seperti itu diberikan, akhirnya dia jadi orang yang diselamatkan oleh Allah SWT. Nah, di sini wa yunajjillahu itu orang yang takwa diselamatkan oleh Allah SWT. Ya. Bima fazatihim dengan kemenangan mereka Nah, karena mereka jadi orang yang bertakwa ditetapkan oleh Allah menang, diselamatkan oleh Allah, maka la musuh mereka tidak kesentuh kejelekan, maksudnya azab. Nah, mereka tidak kesentuh. Ketika di mahsyar, ketika di mahsyar, ini belum balasan gitu ya. Di mahsyar matahari dilipatkan oleh Allah panasnya dengan berlipat-lipat dan didekatkan. Semua mengucurkan keringat. Enggak sekedar berkeringat, mengucurkan keringat sampai ada yang tenggelam oleh keringatnya. Enggak bisa bayangkan keringat deras terus akhirnya dia itu tenggelam oleh keringatnya. Ada yang membanjiri keringatnya membanjirinya sampai mulutnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai mata kakinya. Dan ada yang diberi naungan oleh Allah. Bukan dia punya naungan dan dia punya hak itu ndak? tapi Allah memberi naungan. Kenapa? Karena mereka orang yang baik, maka diberi oleh Allah. Nah, diberi oleh Allah SWT, diberi naungan. Nah, dan akhirnya di e, pengujungnya tidak disentuh oleh api neraka, walahum yahzanun dan mereka tidak merasa sedih lagi. Itu Karena itu e, dulu juga pernah kita baca di dalam perjalanan ngaji kita bahwa masuk surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini wa yunajjilahu alladziina taqaw bi mafasatin la yamassuhumus Kalau orang itu bertakwa tidak akan kesentuh azab neraka, tidak akan kesentuh kejelekan. Kenapa? Karena diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari kejelekan-kejelekan atau dari adab di neraka. Walahum yahzanun dan tidak akan sedih. Nah. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kelanjutan ayatnya. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillah ulaika humul khasirun. Kul أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إلي ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فلله فاعبد وكن من الشاكرين Allahu khaliqu kulli syai. Allah lah pencipta segala sesuatu. Allah lah pencipta segala sesuatu. Yang dimaksud Allah pencipta segala sesuatu, segala sesuatu makhluk. Segala mah, makhluk. Nah, apabila bukan makhluk, maka tidak termasuk yang diciptakan oleh Allah. Nah, lah apa yang bukan makhluk itu? Apa yang bukan makhluk? Eh? Yang bukan makhluk itu adalah ya Allah dan sifatnya zat Allah dan semua sifat Allah dan termasuk sifat Allah adalah kalam Allah dan Al-Qur'an itu termasuk kalam Allah. Maka kalam Allah itu bukan makhluk. Nah, karena Quran itu kalam Allah, maka Quran itu bukan makhluk. Nanti menjelang hari kiamat semua akan hancur sebelum hancur ayat Allah diangkat oleh Allah SWT maka sudah tidak tersisa di muka bumi ini kecuali lembaran-lembaran kosong. Nah, karena itu itu Allah pencipta segala sesuatu. Nah, kalau orang itu orang mutazila, itu mengatakan Quran itu sesuatu apa enggak? Kalau kamu mengatakan Quran itu sesuatu, kamu harus mengatakan Quran itu makhluk karena Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau kamu mengatakan Quran itu bukan sesuatu, kamu kafir. Kenapa? Karena Quran itu hujatullah dan kamu katakan hujatullah itu bukan sesuatu. Nah, jadi gitu. Tapi ulama ahli sunnah memberi penjelasan ini gitu. Yang dimaksud dengan Allahu khaliku kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu, pencipta segala sesuatu mencakup semua tapi semua makhluk. Adapun yang bukan makhluk Salah satunya adalah Quran Itu bukan ciptaan Allah Tapi itu ucapan Allah Dan ucapan Allah itu sifat Allah Perbuatan Allah itu sifat Allah Nah itu Lah kalau kamu mengatakan Quran itu sesuatu apa enggak Sekarang Allah itu sesuatu apa enggak Nah itu Kul ayyu syai'in akbaru syahada. Katakanlah, sesuatu apa yang paling besar persaksiannya? Kulillah. Kul kul Allah tapi karena eh, awalnya adalah sukun. Gitu Kemudian Allah itu kalau diawali sesuatu itu a-nya tidak dibaca Akhirnya sukunnya di kasroh Kulillah Kulillah Katakanlah sesuatu yang paling agung itu adalah Allah Berarti Allah itu sesuatu lah Allahu khaliqu kulli syai Allah pencipta segala sesuatu kalau gitu lah menciptakan dirinya kalau gitu Allah lah makhluk Allah pencipta segala sesuatu maksudnya Allah pencipta makhluk. Apabila bukan makhluk, maka itu bukan ciptaannya lapa. Itu adalah zat Allah atau sifat Allah sebagai pelaku objeknya itulah makhluk. Nah, jadi itu. Nah, lah kalau Allah pencipta segala sesuatu. Yang penting sesuatu berarti Allah yang menciptakan. Loh Allah sendiri itu sesuatu. Jadi itu kul ayyu syai'in akbaru syahada. Katakanlah sesuatu apa yang paling agung persaksiannya. Ya, itu. Katakanlah Allah yang paling agung persaksiannya. Nah, jadi itu. Jadi Allah sendiri disebut oleh Allah sesuatu. Nah, karena itu zat Allah dan sifat Allah itu sesuatu, tapi itu bukan bukan makhluk. Nah, segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang makhluk. Nah, itu. Allahu khaliqu kulli syai. Nah, apa mungkin ada pemikiran Allah yang menciptakan dirinya? Karena Allah pencipta segala sesuatu lah, dia termasuk sesuatu. Berarti Allah menciptakan dirinya. Apa mungkin begitu? Jawabannya tidak, itu tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena sebelum diciptakan itu tidak ada, yang tidak ada itu tidak bisa berbuat. Nah, karena itu Allah itu bukan menciptakan dirinya, tapi Allah itu tidak berawal. Ada tidak berawal, tidak berpermulaan. Nah, makhluk makhluk itu asalnya tidak ada Allah ciptakan menjadi ada Allahu khaliqu kulli syai'in mawujud wa huwa ala kulli syai'in wakil dan dialah yang memelihara segala sesuatu yang telah ia ciptakan Allah yang menciptakan dan Allah yang memeliharanya atau dalam ungkapan yang lain Allah yang mengaturnya. Jadi Allah yang menciptakannya dan Allah yang mengaturnya. Lahu maqalidu samawati wal ard. Kepunyaan kepunyaannya lah segala yang ada di langit-langit dan di bumi-bumi. Gitu. -bumi Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Yang kafir terhadap ayat Allah, terhadap tanda kekuasaan Allah. Ayat Allah itu semua yang ada itu merupakan ayat Allah, tanda kekuasaan Allah. Ayat Allah itu ada dua, ayat kaulia Ayat kaulia yang sekarang terjaga adalah Al-Quran Adapun Injil, Zabur Taurat dan suku Ibrahim maupun Musa itu sudah tidak diketahui yang asli mana karena itu ayat Qawliya yang sekarang diketahui hanya Al-Quran nah ada pembagian atau ada yang kedua ayat Kaunia Kauniyah itu apa? Kauniyah itu dari kata kaun Kata kaun itu asalnya adalah kana Kana artinya ada Gitu ayat kaunia tanda kekuasaan Allah yang ada. Apa maksudnya? Semua yang ada itu tanda kekuasaan Allah. Kenapa? Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mengatur semua yang ada. Nah, orang yang kafir terhadap ayat Allah mengandung makna orang yang kafir bahwa yang menciptakan batu itu adalah Allah. Orang yang nggak percaya bahwa yang mengatur tumbuhnya rumput itu adalah Allah. Itu orang kafir. Orang yang tidak percaya bahwa sehat sakit itu aturan Allah. Itu namanya kufur terhadap ayat Allah orang yang tidak percaya bahwa hidup mati itu aturan Allah. Nah, orang yang tidak percaya bahwa untung rugi itu aturan Allah. Berarti kufur terhadap ayat Allah. Semua yang ada itu adalah tanda kekuasaan Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur ulaika humul khasirun mereka pasti akan jadi orang yang rugi. Nah, karena itu kita usaha harus mantap ini perintah Allah. Untung ini rahmat dari Allah. Rugi kita usaha menjalankan perintah Allah, ternyata rugi. Ini ujian dari Allah. Itu. Apa ada pelajarannya diambil? Oh iya. Kalau untung perhatikan jalannya. Oh, kalau begini akan menyebabkan keuntungan. Itu pelajaran diambil. Oh, kalau begini ada kesalahan begini akan menyebabkan kerugian. Tapi untung dan rugi itu semuanya juga aturan Allah. Nah, jadi itu. Nah, Orang yang tidak percaya begitu pasti merugi. Kul Katakanlah Wahai Muhammad SAW Kepada orang-orang kafir Yang mengajak Menyembah kepada selain Allah Lu orang kafir mengajak Rasulullah menyembah kepada selain Allah Iya Itu Mengajak menyembah selain jadi inginnya orang kafir itu ajakan Rasulullah ini terhapus dan Rasul dan pengikutnya menjadi menyembah kepada berhala. Ketika sudah nyata-nyata mereka mantep, wah, tidak akan bisa terhapus dan tidak akan mau menyembah berhala, akhirnya mengajak itu toleransi. Ya udah, kita beribadah kepada Tuhanmu dan kamu juga beribadah kepada Tuhanku gantian. Nah dari itu. Nah maka Allah menurunkan ayat semisal dengan ayat ini. Kul katakanlah wahai Muhammad SAW. Afa ghairallahi muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kalian memerintahkanku atau mengajakku beribadah kepada selain Allah wahai orang-orang jahil? Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh terhadap agama Allah, terhadap hidayah Allah. Apa kalian memerintahkanku untuk beribadah kepada selain Allah? Wahai orang-orang yang jahil. Bodoh sekali kalian. Apa kalian itu mengajak saya menyembah patung? Bung patung itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi maudorot. dan aku mengajak kalian ibadah hanya kepada Allah meninggalkan ibadah kepada patung karena patung itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi madorot tidak layak untuk disembah. Loh, kalian malah mengajakku menyembah kepada patung. Apa kepada selain Allah? Kalian memerintahkanku untuk beribadah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna padahal Allah SWT telah berfirman kepada Rasulullah padahal gitu aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad SAW dan kepada setiap rasul sebelummu kalau kamu menyekutukan Allah maka terhapus semua amalmu dan kamu jadi orang yang rugi. Lo saya itu dapat ayat dapat ayat dari Allah kayak gitu. Kamu ajak menyembah kepada selain Allah. Nah. Jadi bagaimana mungkin? Ya. Balillah fa'bud bahkan hanya kepada Allah lah kamu harus beribadah wahai Muhammad SAW. Ya, ini masih perintah Allah Taala. Wa kum minasyakirin dan jadilah kamu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Loh, Rasulullah dapat ayat kayak gitu mana mungkin mau diajak orang kafir menyembah patung. Nah, ini. Faedah yang diambil yang pertama bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu tidak ada sesuatu pun ya, yang itu ciptaan selain Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, Allah itu satu-satunya pencipta. Tidak ada yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Dan itulah Tuhan. Nah, karena itu apabila ada sesuatu penciptanya bukan Dia, berarti dia bukan Tuhan. Kalau berbicara kepada orang yang beragama lain, Tuhan itu adalah pencipta. Kalau bukan pencipta, maka bukan Tuhan. Nah itu. Nah kalau sudah ngerti makna Tuhan, nah kalau Tuhan itu pencipta, kalau bukan pencipta bukan Tuhan, berarti Apabila ada sesuatu penciptanya bukan dia, berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta. Nah, kalau begitu ini ada langit, ini ada matahari. Apa yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari adalah Yesus. Mereka pasti akan mengatakan, "Enggak, Yesus itu manusia yang mati di salib kok." Ya kalau gitu berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu adalah pencipta. Allah lah pencipta segala itu. Gitu. Dan Allah yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur jalannya matahari, yang mengatur gabah itu pecah kemudian tumbuh hidup. Itu Allah falikul habbi wan nawa. Allah lah yang memecah biji kemudian tumbuh tunasnya yang menumbuhkan itu adalah Allah nah ya semua rerumputan bebijian itu Allah yang menghidupkan ketika mati Allah lah yang mematikan hewan di laut jumlahnya berapa semua yang ngatur adalah Allah termasuk bentuk pengaturannya semua yang hidup diberi rizki oleh Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha tidak ada satu makhluk hidup pun di dunia ini kecuali rezekinya telah Allah tetapkan. Nah itu ada itu. Nabi Musa alaihissalam tatkala berdebat dengan Fir'aun karena Fir'aun mengaku jadi Tuhan, mengaku jadi sesembahan, Nah, Nabi Musa datang memberitakan agar beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Akhirnya Firun mengatakan karena Firun mengaku jadi Tuhan tidak diakui oleh Nabi Musa, Firun berkata kepada Nabi Musa, "Qala famar rabbukuma ya Musa?" Firun berkata, "Siapa Tuhan kalian berdua? Kalian berdua ini adalah Nabi Musa dan Nabi Harun." Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Qala Musa berkata, Rabbuna Tuhan kita semuanya adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada yang menciptakan segala yang ada dan yang memberi petunjuk, memberi arahan kepada semua ciptaannya. Itulah Tuhan. Di pencipta segala yang ada itulah Tuhan yang menciptakan bumi yang kamu injak itulah Tuhan yang menciptakan cahaya yang kamu menjadi bisa melihat itulah Tuhan yang menciptakan langit yang kamu ada di bawahnya itulah Tuhan yang menciptakan semua yang ada itulah Tuhan nah Tuhan itu adalah pencipta tatkala Nabi Ibrahim didebat oleh raja tentang Tuhan tentang Tuhannya Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu eh, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apa kamu tidak perhatian terhadap raja setelah diberi oleh Allah kerajaan lalu mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Idqala Ibrahim Rabbi yuhyi wa yumiit. Tuhan Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang menghidupkanmu dan kamu nanti akan mati, itulah Tuhan. Yang menghidupkan semua yang ada. Rerumputan biji-bijian, gabah itu kalau sudah disebar di sawah sekian ratus hektar, masyarakat itu kalau dan berrata semua. Begitu malamnya hujan, besok pagi itu kuncup tumbuh semuanya. Jumlahnya berapa? Yang menghidupkan itu adalah itulah Tuhan. Hewan yang ada di lautan itu berapa? Yang menghidupkan itulah Tuhan. Dan ketika mati yang mematikan itulah Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur. Tuhan itu yang menciptakan, Tuhan itu yang mengatur. Nah, semua yang ada di langit yang ada di bumi ini ciptaan Allah, Allah yang ngatur itu milik milik Allah lahu, milik Allah. Nah, karena itu Tuhan itu pencipta, pengatur, pemilik dan penguasa. Pemilik penguasa itu satu, itulah Tuhan. Orang yang kafir terhadap hal seperti itu pasti rugi pasti celaka. Itu. Nah, ayat berikut faedah dari ayat berikutnya, orang musyrik itu bodoh. Orang musyrik itu bodoh. Karena apa? Karena di sini ayyuhal jahilun wahai orang-orang yang bodoh. Orang musyrik itu orang yang bodoh. Kenapa? Menyembah kok menyembah kepada selain Allah itu menunjukkan kebodohannya. Faedah berikutnya, orang musyrik itu mengajak orang tanpa pandang bulu yang diajak itu pinter atau bodoh, semuanya <laughs> diajak untuk menyekutukan Allah. Orang yang pinter pun sama orang bodoh ini diajak untuk menuju kepada kebodohannya. Lah orang pinter diajak orang yang bodoh ya tidak akan tidak akan mau ini. Nah jadi itu. Sesungguhnya orang yang bertauhid, orang yang beriman itu orang yang punya ilmu, ilmunya mantap jadi iman. Orang musyrik itu orang yang bodoh. Gitu. Orang bodoh ngajak orang yang beri, yang pinter diajak pada kebodohan, ya tidak akan mau karena itu. Kalau iman itu sudah tertancap di dada, itu jangankan diajak kayak gitu ya, dipaksa dibujuk ditipu kayak apa pun tidak akan bisa nah jadi itu di sini gitu Allah telah memberi wahyu kepadaku nah faham mantap jadi iman terus kalian mengajak saya menyembah kepada batu nah, apa kalau orang punya akal apa nggak tertawa gitu. nah jadi itu Nah, ini faedah yang diambil bahwa orang musyrik itu orang yang bodoh. Kenyataan sekarang, ya, kenyataan sangat nyata. Orang-orang yang biasa melakukan kesyirikan itu bukan orang yang berilmu. Ya, <laughs> ikut baca Quran nih bisa-bisa nggak bisa. Atau kalau bisa anda ngerti apa-apa. Orang-orang itu yang punya kesyirikan-kesyirikan itu. Nah itu. Nah, kalau lagi mengadakan acara kesyirikan, orang-orang pinter maunya dia jadi undang, dia apa, dia gitu. Nah ini, itu juga faedah di sini. Ini. Faedah dari ayat berikutnya bahwa menyekutukan Allah menghapus segala kebaikan. Lain asyrokta layah batonna amaluka. Faedah berikutnya kalau mati membawa dosa syirik pasti merugi. Ini wala takunanna minal khasiri. Ini. Nah, faedah berikutnya beribadalah kepada Allah jadilah orang yang pandai bersyukur bukan jadilah orang yang pandai beribadah tapi pandai bersyukur maknanya sesungguhnya beribadah kepada Allah itu menunjukkan syukur kepada Allah beribadalah kepada Allah jadilah orang yang ahli ibadah harusnya kan gitu tapi jadilah orang yang ahli bersyukur. Nah, kok gitu? Karena ibadah itu sesungguhnya syukur kepada Allah. Karena itu ketika Rasulullah SAW sholat sampai kakinya bengkak, lalu Aisyah radhiyallahu an mengatakan kok sampai begitu wahai Rasulullah padahal sudah dijamin. Dijamin kalau ada dosa dihapus. Baik setelah sebelum melakukan maupun setelah melakukan.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 Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.